tushkaru kalau di sini. Ya. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq nagtabid idh tushkaru. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Beliau kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-60 di mana kita masih dalam pembahasan mengenai domir. Ya, di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa min dhamirir raf'i ma yastatiru Ya dan di antara domir yang rofa itu ada yang yastatiru. Ya, ada yang tersembunyi, tertutup, tersembunyi. Kaf'al uwafiq nagtabid id tushkaru. Ya, apa saja contoh-contoh dari domir rofa yang uh, mustatir atau yang tersembunyi tersebut itu adalah yang pertama adalah if'al. Ya, fi'il amr if'al. Maka dalam if'al tersebut ada domir mustatir yang takdirnya adalah anta. Kemudian contoh yang kedua adalah uwafiqu. Ya, uwafiqu. Ya, dari wafaqo yuwafiqu. Maka uwafiqu, ya saya sepakat, di situ terdapat domir mustatir yang takdirnya adalah anak, ya saya. Kemudian contoh yang ketiga yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu adalah nagtabitu. Ya, nagtabitu. Itu dari irtabata yagtabitu. Kemudian yang diberikan contoh adalah nagtabitu atau kami bergembira. Maka di nagtabitu ini itu eh, ada domir mustatir yang takdirnya adalah nahnu. Ya, kami bergembira. Kemudian contoh yang berikutnya itu adalah ya, kalau di sini tushkaru tapi juga nanti akan disebutkan bahwa boleh juga tashkuru. Ya, dan yang kalau alfiah yang saya kenal atau yang saya uh, hafalkan itu adalah yang tashkuru. Ya. Tapi baik di tushkaru atau di tashkuru, ya, engkau bersyukur atau engkau diucapi terima kasih, itu terdapat domir mustatir, yang takdirnya adalah anta juga. Ya, sebagaimana if'al, juga anta. Nah, maka inilah yang akan menjadi pembahasan pada kali ini. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu judulnya adalah Ad-Domirul Mustatiru, yaitu domir yang mustatir. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau, Taqaddama annad domiro qismani. Ya, telah berlalu penjelasan bahwa domir itu ada dua macam. Al-awwalu barizun. Ya, domir yang pertama itu adalah domir yang baris. Ya, domir yang tampak atau domir yang muncul. Ya, waqad madho. Dan ini telah berlalu penjelasannya. Kemudian berikutnya athani yang kedua mustatirun. Ya, mustatirun yaitu domir yang mustatir. Apa itu domir mustatir? وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ سُورَةٌ فِي اللَّفْضِ ya, Domir mustatir itu adalah domir yang tidak memiliki bentuk, ya, tidak memiliki wujud berupa lafat. Ya, kalau domir bariz itu tampak wujudnya di dalam lafat, ada lafatnya. Akan tetapi kalau domir-domir mustatir, itu tidak tampak bentuknya, tidak tampak, tidak tampak wujudnya dalam lafat. Wahuwa kismani. Dan domir mustatir itu ada dua macam. Al-awalu, ya, macam atau jenis yang pertama, wajibul istitari. Ya, domir yang wajib istitar. Artinya domir yang tersembunyinya itu wajib. Ya. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi jenis yang pertama domir yang wajib untuk tersembunyi. Ya wajib istitar. Kemudian athani yang kedua jaizul istitari. Ya, domir yang istitarnya ya tersembunyinya itu boleh. Ya hukumnya boleh. Artinya boleh tersembunyi, boleh juga ditampakkan. Ya ini nanti akan kita lihat penjelasannya. Kemudian beliau melanjutkan wal muradu biwajibil istitari dan yang dimaksud dengan wajib istitar ma la yahillu mahallahu ismun zahirun. Ya, jadi wal muradu biwajibil istitari ma la yahillu mahallahu ismun dhahirun. Yaitu ya domir yang isim dhahir itu tidak dapat menempati posisinya. Ya, jadi dikatakan domir mustatir itu wajib istitar ketika kedudukannya atau posisinya itu tidak bisa digantikan oleh isim zahir. Ya, ma la yahillu mahallahu ismun zahirun. Ya, yaitu dhamir yang ya kedudukannya itu tidak bisa diisi oleh isim zahir. Wala dhamirun munfasilun yartafi'u bil amili. Dan Domir tersebut, ya domir mustatir tersebut, itu juga kedudukannya tidak dapat digantikan oleh domir munfasil yang menjadi rofa karena adanya amil. Ya, jadi ini adalah definisi dari wajib istitar. Itu adalah ya kedudukannya tidak dapat di ya tempati oleh isim dhohir dan juga kedudukannya tidak dapat ditempati oleh domir munfasil yang menjadi rofa karena adanya amil. Ya contohnya apa? Mithlu aku mubiwajibi nahwa korobati. Ya aku mubiwajibi nahwa korobati. Ya saya mengerjakan kewajiban saya ya kalau nahwa ini maknanya jihah ya arah berarti saya mengerjakan kewajiban saya kepada keluarga saya ya maka di sini perhatikan akumu nah di dalam akumu itu ada domir mustatir ya atau kita lihat penjelasannya fal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban ya maka fa'il dari eh, jumlah ini atau dari fi'il ini itu adalah domir mustatir. Dan domir mustatir itu wujuban. Takdiruhu anak. Yang takdirnya adalah anak. Wahadat domiru la yahillu mahallahu ismun zahirun. Dan domir ini, ya domir mustatir ini, itu ya kedudukannya itu tidak dapat ditempati oleh isim zohir. Ya, jadi kedudukannya, posisinya itu tidak dapat ditempati oleh isim zohir. Fala taqulu, ya maka engkau tidak mengatakan, aku mukholidun mathalan. Ya, engkau tidak dapat mengatakan aku mu kholidun. Ya, saya berdiri tiba-tiba ada kata kholid di situ. Tidak mungkin kholidun tersebut menjadi fa'il untuk akumu. Ya, tidak mungkin. Jadi isim zahir kholid itu tidak dapat e, menempati posisi fa'il untuk akumu. Wala domirun munfasilun dan domir tersebut itu juga kedudukannya tidak dapat ditempati oleh domir munfasil. Ya, jadi domir mustatir tadi itu kedudukannya tidak dapat ditempati oleh domir munfasil. Fala taqulu, maka engkau tidak mengatakan, aku mu'ana. Ya, aku mu'ana. Maka engkau tidak dapat mengatakan aku mu'ana, ya sayalah yang berdiri, ala an yakuna fa'ilan. Ya, aku anak itu boleh diucapkan, tetapi yang tidak dapat diucapkan jika ana itu menjadi fa'il. Ya, tidak mungkin. Ya, kalau itu ana di yang Arab sebagai fa'il itu tidak boleh. Ya, ala an yakuna fa'ilan itu tidak boleh. Bal ya yang boleh huwa taukidun lidomiril mustatiri. Kalau saya mengatakan aku Ana, maka ana di situ bukan fa'il, akan tetapi dia adalah taukid. Ya, taukid untuk apa? Domir mustatir. Kemudian kita lanjutkan. Walistitarul wajibu yaqa'u fi asyarati mawadi'ah. Dan wajib istitar tadi, atau istitar yang wajib, itu terdapat dalam ya 10 tempat. Di mana sajakah itu? Al-awwalu yang pertama dari 10 tempat tersebut ma'a fi'lil amril musnadi lil wahidi ma'a fi'lil amril musnadi lil wahidi jadi domir yang wajib istitar tadi atau istitar yang wajib itu terdapat dalam fi'il amar yang disandarkan kepada wahid. Artinya fi'il amar itu ditujukan kepada satu orang dan laki-laki. Ya, sederhananya untuk anta. Ya, disandarkan kepada anta. Tadi yang dicontohkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala adalah if'al. Ya, if'al itu masuk dalam kategori ini. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, Fastaqim kama umirt. Ya, atau fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana engkau diperintahkan. Dalam surat Hud ayat ke-112. Maka perhatikanlah di sini ada fiil amr istaqim Ya istaqim. Dari istaqoma yastaqimu. Istaqim. Maka istaqim, di dalam istaqim itu terdapat fa'il berupa domir mustatir. Yang takdirnya adalah anta. Dan di sini istitarnya tersembunyinya itu wajib. Kemudian khilafi amril wahidati. Ya, ini berbeda dengan fiil amr yang ditujukan kepada satu orang wanita. Ya, maka di situ tidak ada domir mustatir wajib. Karena kalau misalnya tadi if'al, kalau ditujukan kepada seorang wanita menjadi if'ali. Ya, if'ali. Sedangkan kalau misalnya ya ditujukan kepada wal muthanna kepada dua orang menjadi if ala ya if ala jadi kalau if ali itu ada ya mukhatabah ya kemudian kalau if ala itu ada alif itsnain ya wal jam'i ya bi khilafi amril wahidati tadi if ali kemudian wal if ala dan wal jam'i dan juga untuk jamak. Ya, kalau laki-laki menjadi if'alu, kemudian kalau wanita yang jamak menjadi if'alna. Maka semua itu itu ada domirnya yang baris, yang tampak. Ya, fa innad domiro yakunu barizan. Karena untuk semua kondisi tersebut, itu domirnya adalah domir bariz. Kama taqaddama. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya. Kemudian athani, ya tempat yang kedua, ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi hamzatul mutakallimi. Ya, athani ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi hamzatul mutakallimi. Yaitu domir Mustatir yang wajib istitar itu terdapat pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah mutakallim. Ya hamzah mutakallim. Maka hamzah mutakallim kalau jadi contohnya akumu itu bukan domir. Ya akan tetapi itu adalah huruf. Ya, kalau kita mengenalnya mungkin huruf mudhara'ah misalnya. Itu bukan domir yaitu huruf. Ya. Ke qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, anil abadis salihi, ya, mengenai hamba yang salih, ya, wa ufawwidu amri ilallah. Ya, wa ufawwidu amri ilallah dan saya menyerahkan urusan saya kepada Allah. Ya, dalam surat Ghafir ya, atau surat Al-Mu'min ayat ke-44. Maka perhatikan di situ ada fiil ufawwidu ya dari fawwada yufawwidu. Maka di situ ya karena didahului oleh hamzah mutakallim maka di situ terdapat domir mustatir, ya, yang wajib istitar, takdirnya adalah anak. Ya. Kemudian, asalithu, ya, tempat yang ketiga, di mana terdapat istitar yang wajib, itu adalah al-fi'lul mudari'ul ladhi fi awalihin nunu yaitu fiil mudhari yang didahului oleh huruf nun. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya kami menceritakan kepada engkau ya kisah yang paling baik yaitu dalam surat Yusuf ayat ke ke-3. Maka perhatikan fi'il nakussu di sini. Ya, didahului oleh huruf nun, nakussu. Maka nakussu ini ya mengandung domir mustatir. Ya, domir mustatir yang wajib istitar. Yang takdirnya adalah nahnu. Kemudian tempat yang keempat, al rabiu al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awalihi ta'u khitabil wahidi. Yaitu fi'il mudari' yang didahului dengan tak khitab. Ya tak khitab itu adalah tak yang menunjukkan kata ganti orang kedua. Tapi khitabnya apa? Khitabil wahidi Ya, jadi fi awalihi ta'u khitabil wahidi. Terdapat ta di mana tak tersebut itu menunjukkan lawan bicaranya itu adalah seseorang laki-laki. Ya. Kaqaulihi ta'ala ya atau mudahnya takdirnya adalah anta Kakaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, ya tu'til mulka man tasya' ya tu'til mulka man tasya' di dalam surat ya Ali Imran ayat ke-26 yaitu engkau memberikan ya kerajaan kepada ya siapa saja yang engkau kehendaki maka perhatikan ada dua fiil di sini, tukti dan tasya'u. Tukti dan tasya'u. Maka tukti dan tasya'u itu menunjukkan khitabnya al-wahid. Ya, khitabnya al-wahid, yaitu anta. Maka dalam tukti dan tasya'u itu terdapat domir mustatir. Ya, dan domir mustatirnya wajib istitar. Yang takdirnya adalah anta. Ya. Bi Bikhilafil mabadu'i bita'i khitabil wahidati. Maka ini berbeda dengan misalnya ada fi'il mudhari yang didahului dengan huruf ta khitab juga, tapi khitabnya untuk wahidati ya khitabnya untuk wahidati. Artinya lawan bicaranya seorang wanita atau sederhananya anti. Ya, anti. Nahwu contohnya anti nal kalama. Ya, anti nal kalama. Ya, engkau seorang wanita, ya memperindah ucapan. Maka perhatikan tuhassinina di sini. Ya, tuhassinina. Walaupun di situ didahului oleh ta, ya tak khitab, tapi lawan bicaranya itu bukan seorang laki-laki, bukan anta, tetapi anti. Maka di sini bukan domir mustatir. Ya, bukan domir yang wajib istitar. Akan tetapi di situ ada domir baris yaitu ya mukhatabah yang telah kita bahas sebelumnya. Awil musanna awil jam'i ya Ya, awil musanna awil jam'i itu di atofkan ke wahidati berarti awil musanna awil jam'i. Ya, demikian juga kalau didahului ta ya akan tetapi untuk musanna atau untuk jamak. Ya, fa innad dhamira yakunu barizan. Maka domir yang ada pada kondisi-kondisi eh, tadi wahidah ya anti, kemudian musanna untuk dua orang antuma, kemudian juga jamak yaitu antum dan antunna, itu domirnya semua domir baris. Nahwu contohnya, antuma tasilani arhamakuma. Ya, antuma tasilani arhamakuma. Ya, engkau, ya dua orang, itu menyambung ya, tali kekerabatan kalian berdua. Maka tasilani itu musanna, nah di situ bukan domir mustatir, akan tetapi ada domir baris yaitu alif ithnain. Demikian juga wa antum tasiluna arhamakum. Ya, engkau e, para laki-laki itu menyambung tali kekerabatan kalian. Ya, ikatan kekerabatan kalian. Kemudian wa antunna tasilna arhamakunna. Ya wa antunna tasil tasilna arhamakunna. Ya, kalian, wahai wanita, itu menyambung tali kekerabatan kalian. Wahadihil arba'atu zakaroha benu malikin. Dan empat keadaan ini, ya, yaitu bersama fi'il amr yang untuk anta, kemudian untuk fi'il mudhari yang didahului hamzah, kemudian fi'il mudhari diawali nun, dan fi'il mudhari, fi'il mudhari yang diawali tak khitab. Khitab wahid, itu semuanya disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam bait ini. Yaitu if'al uwafiq nagtabidh id tashkuru. Ya, if'al untuk fi'il amr anta, uwafiqu untuk uh, fi'il mudhari yang didahului oleh hamzah. Kemudian naqtabitu itu untuk fi'il mudhari yang didahului oleh nun, kemudian tashkuru atau tushkaru itu yang didahului oleh ta khitab al-wahid. Ya, keempatnya disebutkan oleh Ibnu Malik dalam bait ini. Kemudian yang berikutnya al-khamisu yang kelima ma'asmi fi'lil amri yaitu ketika domir tersebut itu terdapat dalam isim fi'il amr. Ya. Ke qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, alaikum anfusakum. Ya, alaikum anfusakum. Ya, jagalah diri kalian. Maka alaikum di sini itu adalah isim fi'il amr ya. Fafismil fi'li alaikum dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Maka dalam isim fi'il, ya isim fi'il amr alaikum di sini, itu terdapat domir mustatir, ya wujuban, yang takdirnya adalah ana, antum, maaf ya. Takdirnya adalah antum. Kemudian asadisu yang kelima, ma'asmil fi'lil mudhari'i yaitu ketika domir tersebut itu uh, terdapat pada isim fi'il mudhari' ka qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala ya dalam surat Al-Isra ayat ke-23 ya yaitu fala taqul lahumu uff Ya fala taqullahuma uff. Ya maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan uffin di situ. Ya uffin adalah isim fiil mudhari'. Fa fismil fi'li uffin, maka pada isim fiil uffin domirun mustatirun. Ya terdapat domir mustatir. Mengapa? Lianna ma'nahu karena makna dari ufin itu adalah atadajjaru. Ya, jadi makna dari ufin itu adalah atadajjaru. Ya, yaitu ya saya bosan atau saya mengeluh. Maka dalam atadajjaru itu terdapat domir mustatir wujuban takdirnya ai ana yaitu anak. Kemudian yang berikutnya asabi'u yang ketujuh ma'a fi'lit ta'ajjubi. Ya, bersama dengan fi'il ta'ajjub. Ya, bersama dengan fi'il ta'ajjub. Nahwu contohnya ma ahsanas sidqa. Ya ma ahsanas sidqa. Ya sungguh indahnya kebenaran. Ya maka dalam ahsana tersebut, ya khusus untuk sirah ta'ajub ini, itu terdapat domir mustatir. Dan di sini khusus untuk sirah ini, itu domir mustatirnya wajib. Ya wajib. Yang kembalinya kepada ma. Ya. Kemudian yang berikutnya, afaminu yang kedelapan, ma'al masdarin naibi an fi'lihi. Yaitu ketika domir tersebut itu terdapat pada masdar, yang masdar tersebut, ya masdar tersebut itu menggantikan fi'ilnya, ya mewakili fi'ilnya. Nahwu contohnya ihsanan ilal walidaini. Ya ihsanan ilal walidaini. Yang maksudnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Fa ihsanan masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Maka ihsanan di sini adalah masdar ya. Atau maf'ul mutlak di sini yang mansub dengan fi'il yang dihapus. Ya, yang memansubkan amilnya adalah fi'il yang dihapus wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya itu adalah ya, domir mustatir yang wajib tersembunyi, wajib istitar. Yang takdirnya apa? Anta. Mengapa kok takdirnya anta? Ya, ihsanan. Li'annahu bima'na ahsin. Ya, karena di sini Ihsanan itu maknanya adalah ahsin. Ya, fi'il amr. Dari ahsana yuhsinu. Ahsin. Maka ahsin itu mengandung domir anta. Kemudian yang berikutnya, at-tasi'u ma'a af'alil istithna'i. Ya, ma'a af'alil istithna'i. Bersama dengan fi'il-fi'il, ya, fi'il-fi'il yang nanti digunakan untuk istithna. Ya, ini nanti akan ada pembahasannya pada istithna, ya tetapi kita sebutkan di sini mithlu contohnya khola ada dan hasya. Ya, khola ada dan hasya akan tetapi di sini di ya dudukkan sebagai fiil. Ya, didudukkan sebagai fiil. Karena nantinya khola, ada, dan hasya itu selain sebagai fiil, itu juga dikenal sebagai nanti huruf jar. Ya. Artinya yang datang setelahnya menjadi majarur. Akan tapi di sini kalaulah khola, ada, dan hasya itu dianggap sebagai fiil istithna, maka dia memiliki domir mustatir wujuban. Apa contohnya? Nahwu hadarat duyufu khola wahidan. Ya, hadarat duyufu khola wahidan. Ya, tamu-tamu telah datang, ya kecuali seorang saja. Ya, maka nanti di khola tersebut, ya, itu fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Ya, dan mustatirnya itu wajib Ya nanti kembalinya kepada ya yang sebagian yang dipahami dari mustathna minhunya. Yaitu at duyufu Nanti akan ada pembahasannya di pembahasan istithna. Kemudian al-ashiru yang ke-10 yang terakhir dari domir mustatir yang wujuban itu adalah ma'a adawatil istithna innasikhati ya ma'a tilistifna istithna'in nasikhati yaitu ketika domir mustatir tersebut yaitu datang bersama adat istithna yang nasihoh ya mithlu laisa contohnya laisa Ya, jadi di sini laisa di sini sebagai adat istithna. Ya. Jadi eh, adat istisna laisa di sini itu nanti mengandung domir mustatir wujuban. Ya, jadi ingat laisa di sini itu berfungsi sebagai adat istisna'. Nanti juga akan ada pembahasannya dalam adat istisna. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma unhirat damu wa dzukirasmullahi alaihi fakulu ya ma unhirat damu wa dzukirasmullahi alaihi fakulu laisa sinna wadzufra apa saja yang ditumpahkan darahnya ya kemudian ya sambil disebutkan nama Allah ya artinya disembelih kemudian juga di sebutkan nama Allah ketika menyembelih tersebut, fakul ya, atau fakulu di sini. Ya. Maka makanlah ya wahai kalian. Ya, maka apa saja yang ditumpahkan darahnya, kemudian sambil disebutkan nama Allah, maka makanlah. Laisa sinna Ya, kecuali gigi dan kukunya. Maka di sini dalam laisa di sini itu adalah eh, terdapat domir mustatir. Artinya isim laisanya itu tidak bisa dohir kalau menjadi adat istisna. Fasmu laisa domirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Ya, maka di sini Isim laisanya adalah domir mustatir yang wajib istitar. Ya, fasmu laisa domirun mustatirun wujuban. Ya. Maka ya tadi isim laisa itu adalah domir yang mustatir yang wajib istitar takdiruhu huwa. Yang takdirnya adalah huwa. Ya untuk pembahasan nomor 9 dan 10 itu nanti akan ada dalam pembahasan istitna. Kemudian kita lihat catatan kaki, ya hadis ini rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita kembali ke atas wa ammal mustatiru jawazan dan adapun ya domir mustatir yang hukumnya jawaz atau tadi jaizul istitari itu definisinya adalah فَهُوَ الَّذِي يَحِلُّ مَحَلَّهُ الاسم الظاهر ya وَهُوَ fahuwal الَّذِي يَحِلُّ مَحَلَّهُ lismud zahiru yaitu domir mustatir jawazan itu adalah domir mustatir yang posisinya itu dapat ditempati oleh isim zahir. Ya, jadi kedudukannya atau posisinya itu dapat diduduki oleh isim dhahir. Dapat ditempati oleh isim dhahir. Awit dhamirul munfasilu. Atau kedudukannya itu juga dapat ditempati oleh e, eh, domir munfasil. Ya. Contohnya apa? Wahuwal marfu'u bifi'lil ghaibi. Yaitu ya domir mustatir yang menjadi marfu ya karena amil apa? fi'il yang goib. Ya artinya untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Ke qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Ya faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dalam surat Ali Imran ayat ke-100 85. Ya, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka perhatikan di sini ada ya zuhziha ya ini fiil ya majhul ya atau udkhila itu juga majhul ya atau fiil yang tidak disebutkan ya lam yusamma fa'iluhu kemudian faza ya faza itu juga fi'il madhi ya maka untuk zuhziha kemudian udkhila dan faza itu semuanya memiliki domir mustatir ya domir mustatir tapi domir mustatir ini jawazan yang semuanya kembalinya kepada man. Ya, artinya Ya, contohnya fi'il faza itu boleh saja ditampakkan. Ditampakkan siapa? Ya, siapa fa'ilnya? Contohnya faza Muhammadun. Ya, itu boleh. Maka di sini domir mustatirnya itu jawazan. Ya, tidak wujuban. Karena boleh ditampakkan. Ya, kemudian awil ghaibati ya atau fiil yang fa'ilnya ya atau pelakunya atau marfu'nya itu ya marfuk bisa saja naibul fa'il atau al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ya itu ghaibah ya kata ganti orang ketiga tunggal dan wanita kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Wa qalat li ukhtihi qussih. Wa qalat li ukhtihi qussih. Ya, dan dia wanita, yaitu ibunya Musa, itu berkata pada ya, saudarinya Musa, Qussih, ya ikutilah Musa, ya, ikutilah dia. Maka di situ terdapat qalat, ya qalat. Ya, Kolat di situ ya adalah fiil ya yang fa'ilnya itu adalah ghaibah. Itu kata ganti orang ketiga ya wanita dan tunggal. Maka yang seperti ini itu boleh digantikan dengan isim zahir misalnya. Misalnya qalat Aisyatu itu boleh. Maka di sini mustatirnya bukan wujuban tapi jawazan. Kemudian ya kemudian awis milfiak lil madhi ya atau yang terdapat dalam isim fi'il madhi maka di situ mustatirnya adalah jawazan ya nahwu contohnya ya as-sadiqu hayhata ya as-sadiqu hayhata ya kebenaran itu jauh. Ya, karena hayhata ay ba'uda. Hayhata artinya ba'uda, jauh. Maka di sini hayhata itu isim fi'il madhi itu terdapat domir ya mustatir tapi jawazan. Ya. Kemudian awis sifatil mahdoti kasmil fa'ili atau juga untuk sifat-sifat yang menunjukkan sesuatu yang murni sifat ya contohnya apa ismul fa'il ya awis sifatil mahdhati kasmil fa'ili kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum Ya, dan setelah datang kepada mereka ya seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan ya apa atau kitab yang ada pada mereka. Ya. Ada dalam surat Al-Baqarah ya ayat ke-101. Maka fafi musaddiqun, maka dalam lafat musaddiqun, ya kita mengetahui musaddiqun adalah isim fa'il isim fa'il dari sottaqa yusattiqu. Maka pada isim fa'il musattiqun, domirun mustatirun jawazan. Ya, terdapat domir mustatir yang hukumnya jaizul istitar. Ya, mustatirnya itu boleh, tidak wajib. Takdiruhu huwa. Yang takdirnya adalah huwa. Ya'udu ala rasulin. Yang huwa itu kembalinya kepada lafat rasulun. Ya, kepada rasulun yang ada walamma ja'ahum rasulun. Nah, kembalinya ke situ. Kemudian kita lihat catatan kaki. Hunaka qa'idatun yasta'nisu biha fi hadzal maudu'i. Nah, di sini ada kaidah ya yang baik ya atau memudahkan ya, dengan kaidah tersebut dapat ya memudahkan atau kaidah yang baik dalam pembahasan ini ya atau yang mudah apa kaidah itu wahiya annahu idza kanat dhamirul mustatiru muqattaran ya yaitu ketika domir mustatir itu ditakdirkan dengan apa saja bi ana ditakdirkan dengan ana, au nahnu, atau ditakdirkan dengan nahnu, au anta, ya, atau ditakdirkan dengan anta. Fahuwa mustatirun wujuban. Maka itu adalah mustatir yang wajib. Wa ingkana muqattaron bihuwa, akan tetapi kalau domir mustatirnya itu takdirnya huwa, fahuwa mustatirun jawazan. Ya, maka itu adalah yang mustatir, yang jawazan. Ya. Illa fi masaila qalilatin mustafnatin. Ya, melainkan pada ya perkara-perkara yang sedikit saja, keadaan-keadaan yang sedikit saja yang dikecualikan. Ya contohnya apa? Ya tadi misalnya seperti di sirah ta'ajjub ya atau nanti ketika pembahasan istithna. Nah, itu hanya sedikit saja dan itu dikecualikan. Ya, jadi ini adalah kaidah yang memudahkan. Kalau domir yang di mustatir itu takdirnya ana nahnu anta, itu mustatirnya wujuban. Akan tetapi kalau takdirnya huwa, itu mustatirnya jawazan. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qada asyara ibn Malikin ilal mawadi'il arba. Ya wa qada asyara ibn Malikin ilal mawadi'il arba'atil uwali bi qawlihi wa min dhamirir raf'i ila akhirih. Dan kepada empat ya, empat keadaan yang uwali yang pertama ya apa saja tadi yaitu uh, fiil amr yang untuk anta, kemudian fiil mudhari yang didahului hamzah, kemudian fiil mudhari yang didahului nun dan juga fiil mudhari yang didahului tak khitab al-wahid. Ya, kepada empat itu itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkannya dengan wa min dhamirir raf'i ma yastatiru Kaf'al uwafiq nagtabid tashkuru. Ya. Maka itu e, beliau memberikan contoh empat ya dengan tadi if'al uwafiqu nagtabitu kemudian tashkuru. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala tushkaru ya di sini Syekh Abdullah Al Fauzan itu memberikan syakalnya tushkaru bidammit ta'i wa fathil kafi. Dengan mendomahkan ta dan memberikan fathah pada kaf. Wa yajuzul aksu. Akan tetapi boleh juga dibaca sebaliknya. Artinya dibaca tashkuru boleh dan tushkaru juga boleh. Ya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.